Kita masih dalam pembahasan anwa'u syirik besar. Syirik besar. Pada pertemuan lalu kita telah membahas syirik besar yang pertama terkait dengan rasa takut. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan kesyirikan yang kedua yaitu asyirku fil mahabbah. Syirik dalam hal kecintaan. Jemaah sekalian, cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah salah satu bentuk ibadah yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ini nilainya sangat agung dan sangat besar di sisi Allah meskipun orang nggak bisa lihat. Tetapi nilainya di sisi Allah sangat besar pahalanya. Mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ibadah yang kita sulit melampaui para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ibadah-ibadah zahir mungkin kita bisa bersaing bahkan menang melebihi para sahabat. Contohnya orang yang punya harta banyak dia bisa berinfak lebih banyak dibandingkan infak dari sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat. dia punya fisik lebih kuat, mungkin dia bisa melakukan sholat lebih lama dengan membaca ayat-ayat yang lebih panjang dibandingkan para sahabat. Tapi jemaah sekalian, tetap saja nilai ibadah kita tidak akan menyamai ibadahnya para sahabat. Kenapa? Karena ibadah hati kita berbeda. Ini yang sulit kita melampaui para sahabat. Ini pula yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa mengalahkan seluruh para sahabat. Kata para ulama, bukan karena banyaknya solat bukan pula banyaknya puasa dan sedekah yang menjadikan Abu Bakar lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi yang membuat beliau lebih baik adalah syai'un waqara fi qalbih. Sesuatu yang menancap di dalam hatinya. Itulah ibadah-ibadah hati yaitu cinta kepada Allah rasa takut kepadanya dan pengharapan kepadanya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan para sahabat tidak pula separuhnya. Berapa itu satu mut? Ada yang tahu? Hah? Satu mut? Iya. Dua genggaman tangan. Iya. Kalau satu sok Satu sok itu berapa? Hah? Satu apa? Satu gayung Hah? Sat, Satu sok Satu sok itu Empat mut Jadi satu sok Empat kali Seperti ini Satu sok itu ukuran zakat kurang lebih 3 kilogram. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam andai kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan sahabat sudah jelas-jelas. Mungkin kalau kita ibaratkan bersedekah 10 triliun dengan 1000 rupiah. Iya. Kira-kira seperti itu. Ternyata yang 1000 rupiah itu nilainya di sisi Allah lebih bagus, lebih tinggi, lebih besar. Kenapa? Karena ketika dia bersedekah disertai dengan amalan hati dengan ibadah hati bukan sekedar ibadah zahir tapi juga ibadah hati yaitu kecintaan kepada Allah rasa takut kepadanya dan mengharap rahmatnya jadi jangan sepelekan ibadah hati memberikan pengaruh yang besar dalam ibadah zahir kita maka ibadah hati yang lebih harus diperhatikan termasuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, "Fabi kamali mahabbatillah yakmulu Islam wa yang kusu tauhidul insan maka dengan kesempurnaan cinta kepada Allah maka sempurnalah agama Islam dalam diri seseorang dan berkurangnya cinta seseorang kepada Allah berkurang pula tauhidnya jadi ini termasuk bagian penting dari tauhid. Sempurna kecintaan seseorang, tauhidnya pun sempurna. Berkurang kecintaannya kepada Allah, berkurang pula tauhidnya. Kemudian beliau menerangkan wal muradu bil mahabbati huna mahabbatul ubudiyah al mustalzimah lidzulli wal khudu wa kamalit ta'ah wa itharul mahbub ala ghairihi yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan yang bersifat penghambaan yang melazimkan adanya perendahan diri dan ketundukan kepada Allah serta kesempurnaan taat dan lebih mementingkan Allah yang kita cintai di atas yang lainnya atau melebihi yang lainnya. Saya ulangi. Kata Syekh, yang dimaksud cinta di sini adalah cinta yang bersifat ibadah yang melazimkan kehinaan diri dan ketundukan kepada Allah disertai dengan usaha untuk menyempurnakan ketaatan dan lebih mendahulukan Allah yang kita cintai melebihi yang lainnya ini namanya mahabbah al-ubudiyah cinta yang bernilai ibadah cinta yang bernilai ibadah cinta yang melahirkan perendahan diri di hadapan Allah ketundukan kepadanya berusaha selalu taat kepadanya dan lebih mementingkan keridoannya daripada selainnya ini disebut al-mahabbatul khassah, cinta yang sifatnya khusus. Cinta yang sifatnya khusus. Ada pula cinta yang sifatnya mushtarakah. Boleh berbilang Cinta yang sifatnya boleh berbilang. Boleh diduakan. Kalau yang pertama khusus bagi Allah. Al-mahabbah al-khasah. Cinta yang sifatnya khusus. Jenis yang kedua disebut al-mahabbah al-mushtarakah. Cinta yang boleh berbilang. Maka kata Syekh di sini ada tiga macam. An-nau'ul awwal mahabbah tabi'iyah. Yang pertama, cinta yang sifatnya tabiat. Cinta yang sifatnya tabiat. Sudah tabiat manusia memiliki cinta itu. Kamahabbatil ja'i li ta'am seperti cintanya orang yang lagi lapar terhadap makanan atau bahasa kita suka senang ini namanya cinta yang sifatnya tabiat jenis yang kedua mahabbatu isfaqin cinta yang sifatnya menyayangi seperti cintanya orang tua terhadap anaknya atau suami terhadap istrinya. Ini cinta yang boleh berbilang. Tapi tidak sebaliknya. Ya. Cinta istri kepada suami boleh berbilang atau tidak? Enggak boleh. Kalau sebaliknya boleh, batasnya empat. Ya. Dan istri nggak usah khawatir, nggak akan berkurang, walaupun cinta suami berbilang. Kecuali dia cerewet, <laughs> baru berkurang. Ya. Sama dengan cinta orang tua kepada anak lahir anaknya yang pertama kemudian lahir anaknya yang kedua apakah cintanya kepada anaknya yang pertama berkurang? tidak kan? sama aja demikian pula seorang suami terhadap istri iya ini cinta yang sifatnya kasih sayang kemudian kata syekh jenis yang ketiga mahabbatu uns wa ulf cinta yang sifatnya kedekatan dan keterkaitan hati seperti cinta terhadap kawan atau teman dekat ya maka ini semuanya disebut al-mahabba al-mushtarakah cinta yang boleh berbilang ini semuanya sifatnya mubah kalau yang pertama itu ibadah, yang kedua sifatnya mubah. Namun ingat yang perlu kita waspadai di sini, yang mubah ini bisa menjadi ibadah dan bisa juga menjadi maksiat. Hati-hati. Bisa menjadi ibadah, bisa menjadi dosa. Kapan menjadi ibadah? Kalau kita niatkan cinta kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Kita cinta seseorang karena Allah. Dan kita niatkan karena Allah. Sehingga seseorang itu makin takwa kepada Allah, kita pun makin cinta kepadanya. Itu yang dimaksud cinta karena Allah. Kita cinta kepadanya sesuai dengan kadar ketakwaannya. Tetapi bisa saja menjadi dosa. Kapan menjadi dosa? Apabila kecintaan kita kepada anak kita misalkan atau kepada istri kita lalu menjadikan kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Iya. Contoh istri cinta kepada suami. Saking cintanya kepada suami, apapun yang diinginkan suami dia lakukan. Padahal bertentangan dengan ketentuan Allah. Misalkan suami menyuruh dia buka jilbabnya dia taat demi cinta. Maka ini adalah cinta yang dosa. Iya. Yeah. Jadi di sini bisa sifatnya mubah, bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi dosa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang menunjukkan bahwa cinta adalah ibadah yang sangat agung di antaranya surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Dia mencintai mereka seperti kecintaan kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah Allah mengabarkan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu yuhibbunahum kahubbillah mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah jadi siapa yang mencintai selain Allah dengan kadar yang sama seperti cintanya kepada Allah maka itu adalah kesyirikan artinya cinta yang sifatnya tabiat itu tadi, yang sifatnya kasih sayang dan ketertarikan hati, kalau kita samakan kadarnya dengan kecintaan kita kepada Allah, itu juga bisa menjadi syirik. Jadi cinta yang mubah bisa berubah menjadi syirik, bisa menjadi ibadah, bisa menjadi haram. Haram dalam artian berdosa namun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Iya. Demikian pula termasuk kesyirikan adalah mencintai sesembahan selain Allah. Maksudnya di sini mencintainya sebagai sesembahan. Bukan mencintainya sebagai makhluk. Contohnya kita mencintai Yesus Benar nggak kita cinta Yesus? Wajib. Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Wajib. Setiap muslim wajib mencintai beliau. Siapa yang membenci beliau dia kafir. Siapa yang membenci seorang nabi dia kafir. Iya. Makanya ada satu orang Nasrani dia protes Kenapa dalam hukum Islam laki-laki muslim boleh menikahi wanita Nasrani dan wanita Yahudi? Tapi sebaliknya enggak boleh. Laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah. Tapi harus paham ya. Ini namanya boleh, bukan dianjurkan. Ya. Enggak usah antum cari ya wanita Yahudi dan Nasrani, ya. Insyaallah yang muslimah masih banyak ya. Lebih keren lagi ya. Itu bukan maksudnya penganjuran Tapi kebolehan Karena ada hikmah Hikmahnya karena laki-laki itu kan pemimpin Sehingga Diharapkan Istrinya bisa Ikut agama suaminya suatu saat Dan itu dibolehkan dengan syarat Bukan dibolehkan begitu saja. Syarat yang pertama, dia memiliki kekuatan iman. Jangan malah dia yang jadi kafir. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Tadinya sok mau mengajak istrinya jadi muslimah, malah dia yang kafir. Nauzubillah. Yang kedua, dia punya kekuatan ilmu untuk membimbing istrinya. Jangan malah baru didebat sedikit sama istrinya dia udah kalah. Iya. Kemudian yang ketiga, dia bukan wanita pezina. Dan subhanallah mungkin di masa ini sulit mencari orang kafir yang bukan pezina. Karena bagi mereka itu bukan hal yang apa namanya? yang terlarang atau bukan hal yang perlu dipermasalahkan, biasa saja. naudzubillah Apalagi di negeri-negeri kafir, itu hal yang biasa bagi mereka. Itu syarat yang ketiga, bukan wanita pezina. Kemudian yang keempat, dia harus jamin semua anaknya muslim dan muslimah. Enggak boleh ada satupun yang mengikuti agama ibunya. Iya. Itu paling tidak minimal empat syarat. Dibolehkan, bukan dianjurkan. Iya. Nah, jadi orang Nasrani ini dia protes kepada seorang ulama. Ini syariat seperti apa? Masa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Satu lagi syarat yang kelima, khusus Yahudi dan Nasrani. Selain itu nggak boleh. Ya misalkan Hindu Buddha nggak boleh. Ini khusus ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Maka apa jawab ulama ini? Kenapa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani sedangkan wanita Nasrani dan Yahudi eh, laki-laki Nasrani dan Yahudi tidak boleh menikahi wanita muslimah kalau mereka menikah nikahnya nggak sah artinya zina ya kenapa jemaah sekalian karena umat Islam beriman kepada Isa dan beriman kepada Musa. Sedangkan laki-laki Yahudi dia tidak beriman kepada Isa, tidak pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun laki-laki Nasrani, dia beriman kepada Musa, mereka sebut Moses, dan dia juga beriman kepada Isa, tapi dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Iya. Jadi umat Islam mencintai Nabi Musa dan Nabi Isa tetapi cinta kita adalah sebagai nabi. Beda dengan kecintaan orang Nasrani kepada Isa. Cinta mereka kepada beliau adalah sebagai sesembahan mereka. Maka siapa yang mencintai makhluk sebagai sesembahannya itu adalah syirik besar. Jadi di sini ada dua macam syirik besar. Pertama, dia mencintai sesembahan selain Allah sebagai sesembahannya. Atau dia setuju dia dijadikan sesembahan. Contohnya cinta orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Iya. Bukan cinta kaum muslimin, bukan seperti cinta kaum muslimin kepada beliau yaitu sebagai seorang nabi. Yang kedua adalah Ketika seseorang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah, maka itu syirik besar. Dia mencintai makhluk dengan kadar yang sama seperti cintanya kepada Allah, berarti dia telah menduakan Allah dalam cinta. Ini dua macam syirik besar di dalam cinta. Iya. Tapi ada lagi jenis yang lebih parah ini saja sudah syirik. Tercabang dari jenis yang kedua ini, kalau dia menyamakan cintanya kepada makhluk, ya, seperti kecintanya kepada Allah sudah syirik. Apalagi kalau ternyata makhluk lebih dia cintai. Ini lebih parah lagi. Makhluk lebih dia cintai daripada Allah. Dan ada yang lebih parah lagi. Yaitu, dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak mencintai Allah sama sekali. Jadi lengkapnya ada empat bentuk kekafiran. Ada empat bentuk kekafiran. Yang pertama, mencintai sesembahan selain Allah. Yang kedua, mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Yang ketiga, lebih cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Dan yang keempat, yang paling parah hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian jemaah sekalian, seperti kita katakan tadi, cinta yang sifatnya tabiat atau kasih sayang atau keterkaitan hati ini bisa menjadi dosa kalau mengantarkan kepada yang haram ya dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah eh, surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman Kul in kana aba'ukum Katakanlah apabila orang-orang tua kalian wa abna'ukum anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum istri-istri kalian wa ashiratukum karib kerabat kalian wa amwalun iqtaraftumuha harta-harta yang kalian khawatirkan atau yang kalian kumpulkan wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian cintai ini semuanya cinta yang sifatnya tabiat atau keterkaitan hati. Maka kata Allah, apabila semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya wajihadin fi sabilih dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Kata Syekh, "Fatawa'ada subhanah man qaddama hadhihi al-mahbubat ats-tsaman ala mahabbatillahi wa rasulih wal a'mal lati yuhibbuha." Dalam ayat ini Allah mengancam orang yang lebih mementingkan kecintaan kepada delapan makhluk ini. Delapan hal ini. Melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal yang Allah cintai. Maka dia terkena ancaman. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi pada asalnya ini adalah cinta yang mubah namun bisa menjadi haram bahkan bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada satu faidah penting beliau sebutkan. Cinta kepada Allah memiliki tanda-tanda, ciri-ciri. Kalau tidak memiliki ciri-ciri itu, maka itu bukan cinta yang jujur. Itu adalah cinta yang palsu. Apa tanda-tanda cinta kepada Allah? Pertama kata beliau, "Man ahabba Allah ta'ala fa innahu yuqaddim ma yuhibbuhu Allah minal a'mal ala ma tuhibbuhu nafsuhu min minasyahawat wal maladzat wal amwal wal aulad wal autan." Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mendahulukan kecintaannya kepada Allah atau mendahulukan apa yang Allah cintai yaitu amal-amal soleh daripada apa yang dicintai oleh nafsunya apakah itu kesenangan dunia kesenangan syahwat atau kelezatan dunia harta anak-anak dan negeri tempat tinggalnya ini semuanya sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita cinta kepada syahwat, kelezatan, harta, anak, negeri tempat tinggal kita. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita lebih mementingkan untuk beramal soleh daripada semua kecintaan kita tersebut. Iya. Contohnya, misalkan atau contohnya seperti terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka cinta tanah air mereka. Bahkan tanah air mereka adalah negeri yang paling mulia, negeri Makkah. Tetapi Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Untuk berhijrah. Maka mereka lebih mementingkan perintah Allah meninggalkan tanah air mereka Iya. Ini contoh. Jadi kita bisa mengalahkan kecintaan kita kepada apapun untuk beramal soleh karena kita lebih mendahulukan cinta kepada Allah. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua kata Syekh, "Man ahabba Allah taala fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Orang yang cinta kepada Allah maka dia akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta, tanda cinta. ma jaa bihi fayaf'al ma amara bihi wa yatruku ma anhu. Maka apapun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dia amalkan, larangan dia tinggalkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang diberi nama para ulama dengan ayat ujian. Ayat ujian. Apa itu ayat ujian? Ayat ujian itu adalah surat Ali Imran ayat 31. Ini dinamakan para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Maksudnya ujian apa? Ujian kecintaan. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Baru kemudian Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita dengan sebab itulah Allah akan cinta kepada kita. Jadi jemaah sekalian, ini artinya apa? Orang yang cinta kepada Allah belum tentu Allah cinta kepadanya. Padahal cinta kepada Allah itu sudah ibadah. Tapi belum tentu Allah cinta kepadanya. Sampai dia membuktikan cintanya. Maka bukti yang pertama tadi, dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dibanding semua makhluk yang dia cintai. Dalilnya tadi, surat At-Taubah ayat ke-24. Kemudian bukti yang kedua adalah dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan cinta kepadanya. Makanya dulu kata para ulama sebenarnya tidak terlalu penting bukan tidak terlalu penting. Ada yang lebih penting dari sekedar kita menyatakan cinta. Apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah Allah cinta nggak sama kita? Karena kita cinta kepada Allah belum tentu Allah cinta kepada kita. Iya. Maka ini yang harus kita kejar. Bagaimana caranya mendapatkan kecintaan Allah? Ini yang kedua. Disebutkan dalam dua ayat. Pertama surat At-Taubah 24, yang kedua Ali Imran ayat ke-31. Iya. Kita tambahkan satu ayat lagi yang di situ terdapat sifat-sifat orang yang Allah cintai. Apabila kita, apabila kita memilikinya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya, dekat sekali dengan 51. Ya, ini ada hubungan. Ayat 51, 52, 53 itu berbicara tentang sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Kemudian ayat 54 berbicara tentang orang yang beriman yang memiliki sifat kebalikan dari sifatnya orang-orang munafik dan orang kafir yang disebutkan pada pada tiga ayat sebelumnya. Ya, nanti antum buka Al-Qur'an, lihat. Jadi yang akan kita bahas sekarang Al-Maidah 54 sifat-sifat orang yang beriman yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat orang kafir dan orang munafik yang disebutkan pada tiga ayat sebelumnya. Baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin maka Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah Allah cinta kepada kaum tersebut dan mereka pun cinta kepada Allah jadi ayat ini berbicara tentang satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah apa sifat mereka? ada empat yang pertama adillatin alal mu'minin berkasih sayang dengan sesama kaum mukminin, bersikap loyal, saling mendukung dan menguatkan antara sesama orang yang beriman. Ini sifat orang-orang yang Allah cintai yang pertama. Karena kaum mukminin itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Kadang saya lihat ada sebagian tokoh entah keseleo lidah atau salah bahasa, dia mengatakan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, ini kalimat salah besar, hati-hati. Ini kalimat seperti ini kelihatannya sepele tapi ini bertentangan dengan akidah Islam. Iya. Tidak ada persaudaraan kecuali Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Iya. Yeah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Maknanya adalah memusuhi orang-orang kafir, membenci mereka, tidak mendukung mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka. Persis seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kebalikan yang sebelumnya. Penjelasan tentang sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Pada ayat 51 Allah mengatakan sifat orang-orang kafir ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa artinya wali? Wali itu bisa bermakna teman setia, bisa bermakna pemimpin, dua-duanya. Ada yang mau mengambil satu dan mau melepas yang lain, tidak. Itu maksud masuk kedua-duanya yang kita bersikap loyal kepadanya itu namanya wali. Kita jadikan sebagai teman akrab, kita jadikan sebagai pemimpin itu namanya wali. Allah katakan ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Murtad. Kemudian pada ayat 52 Allah mengatakan sifat orang-orang munafik. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una maka engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan mereka bersikap bersegera untuk mendukung orang-orang kafir tersebut subhanallah saya kenakan ayat ini turun terkait dengan keadaan kita saat ini ada orang-orang yang mengaku muslim malah mendukung orang-orang kafir padahal itu sifatnya orang-orang munafik. Iya. Aizzatin alal kafirin. Seharusnya sifat orang-orang beriman itu aizzatin alal kafirin, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Ini sifat hamba-hamba Allah yang Allah cintai yang keempat, yang ketiga mereka berjihad di jalan Allah. Tapi jemaah sekalian, jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad yang syar'i. Bukan jihad seperti yang dilakukan oleh para teroris. Bukan pula demonstrasi. Bukan jihad konstitusi yang berasas demokrasi, tapi jihad syar'i yang berasas yang berasas Al-Qur'an dan sunnah. Adapun jihad konstitusi itu kebiasaan orang-orang kafir. Mau membela Al-Qur'an malah melanggar Al-Qur'an. Ini salah besar. Jihad yang syar'i. Insya Allah taala di lain kesempatan kita bahas lebih detail persoalan jihad yang syar'i itu seperti apa. Iya. Intinya jihad yang syar'i itu adalah kita lakukan dengan ikhlas, dengan niat yang benar dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ibadah yang lain. Walaupun niat kita sudah benar mau membela Al-Qur'an, tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah saja masih mending. Kalau bernilai tasyabbuh menyerupai orang kafir dosanya lebih besar dan demonstrasi itu adalah kebiasaannya orang kafir jadi itu sudah bid'ah juga tasyabbuh apalagi sampai menyebabkan kekacauan huru hara hilangnya nikmat keamanan dan yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah apabila ada seorang muslim yang menjadi korban. Sama saja, dia aparat keamanan, aparat pemerintah, atau masyarakat muslim. Ini dosa besar sekali. Kok bisa-bisanya dianggap amal soleh? Bisa menyebabkan aparat terbunuh. Aparat itu muslim, mayoritas muslim. Keluarganya yang menunggu di rumah juga muslim. Ya. Nggak ada ceritanya jihad, kemudian malah sasarannya adalah kaum muslimin. Kalau pendemo dengan aparat saling bunuh sama-sama muslim, siapa yang tertawa? Penista Al-Quran itulah dia yang tertawa. Kebodohan kita ditertawakan oleh dia. Ya, sambil dia nonton di rumah, sambil dia selfie, ya. Ketawa-ketawa. Aparat sama pendemo baku hantam. Iya. Jamaah sekalian, Jangankan jihad yang tidak syar'i. Jihad yang syar'i saja kalau memacetkan jalan dan mengganggu penduduk itu hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para mujahid. Kepada para mujahid, mujahid yang paling hebat yaitu para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Khalid bin Walid dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu. Siapa yang menyempitkan perumahan atau mengganggu orang yang lewat di jalan atau membuat mereka tidak bisa lewat, jalan terputus, maka tidak ada jihad baginya. Itu jihad yang benar ya. Apalagi kalau jihadnya tidak benar. Tidak ada ceritanya dalam Islam jihad memacetkan jalan. Iya. Walaupun jalan orang kafir, tapi orang kafir yang tidak terlibat dalam peperangan. Apalagi kalau itu ternyata jalannya kaum muslimin. Aktivitas terganggu. Kegiatan ekonomi terganggu. Berbagai macam kebutuhan masyarakat terganggu dia membuat sesuatu yang sudah jelas-jelas mudarat untuk menuntut sesuatu yang belum jelas. Iya. Apalagi kalau sampai menurunkan laki-laki dan perempuan gabung. Iya. Apalagi sampai artis tiba-tiba jadi ustadz. Subhanallah. Disuruh orasi Iya. Dan berbagai macam hal-hal yang menyimpang lainnya. Ya. Maka tidak diragukan lagi ini bukan cara yang benar di dalam membela Al-Qur'an. Justru itu menyelisihi Al-Qur'an. Iya. Jadi jihad yang syar'i bukan jihad yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang terakhir dalam ayat ini Al-Maidah 54 sifat orang yang Allah cintai yang keempat adalah wala yakhafuna laumatalaim. Mereka tidak takut di jalan Allah terhadap celaannya orang yang mencelah. Artinya apa jemaah sekalian? Di sini mengandung beberapa peringatan bagi kita. Peringatan yang pertama orang yang mengamalkan kebaikan, orang yang memperjuangkan kebenaran, dia pasti akan dicela oleh manusia. Itu isyarat yang bisa kita petik dari ayat ini. Dia pasti akan dicela oleh manusia. Iya. Bukan hanya itu, bisa saja dia disakiti secara fisik seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian peringatan yang kedua adalah hendaklah kita hadapi itu dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah jangan takut. Jangan takut manusia memusuhi kita ketika kita mengamalkan yang hak. Jangan takut manusia mencela kita tatkala kita menyuarakan kebenaran. Artinya, yang seharusnya kita takutkan adalah apabila kita menjadi lemah, kemudian kita tinggalkan kebenaran karena takut kepada manusia, karena ketika itu Allah akan murka kepada kita. Itu yang harus kita takutkan. Jangan kita takut celaan manusia. Takutlah jangan sampai Allah murka kepada kita. Tapi sebagian manusia kata Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Maksudnya apa? Azab Allah itu kan kita harus lari, menjauh. Menjauh dari perbuatan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan azab. Gangguan manusia itu jangan kita jadikan seperti azab Allah. Artinya jangan lari, hadapi dengan keberanian tanpa rasa takut. Takutnya hendaklah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena kita di sini ada dua pilihan. Takut kepada mereka sehingga kita tidak lagi menyuarakan kebenaran atau takut kepada Allah. Kalau kita diam, tidak menyuarakan kebenaran atau tidak mengamalkan yang benar, maka Allah akan marah kepada kita. Mau pilih mana? Takut kepada mereka atau takut kepada Allah? Maka inilah sifat yang keempat wala yakhafuna laumata Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Kita nggak perlu takut kepada celaan manusia. Karena kita nggak mencari keridoan mereka. Yang kita harapkan keridoan Allah. Terserah. Orang mau terima, orang mau memusuhi. Itu urusan mereka. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana menggapai keridoan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian, ini adalah sifat-sifat yang membuat Allah cinta kepada kita. At-Taubah ayat 24, Ali Imran ayat 31, Al-Maidah 54. Ini sifat-sifat wali Allah. Nanti antum baca juga surat Yunus 62 dan 63. Sifat-sifat wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini empat ayat yang berbicara tentang sifat-sifat wali Allah. Orang-orang yang Allah cintai. Wali Allah itu adalah orang-orang yang Allah cintai. Ya, saya ulangi, At-Taubah 24, kemudian Ali Imran 31, kemudian Al-Maidah 54, kemudian Yunus 62 dan 63. Sekarang jemaah sekalian, pembahasan terakhir bagaimana memunculkan dan menguatkan cinta kita kepada Allah. Jadi baru saja kita bahas bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Sekarang bagaimana agar kita makin cinta kepada Allah. Syekh rahimahullah taala menuliskan di sini sepuluh sebab yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah. Yang pertama, membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, memahami, berusaha memahami makna-maknanya. Ini yang pertama. Jadi bukan sekedar baca, tapi dihap direnungkan, kemudian diusahakan untuk dipahami makna-maknanya. Kalau begitu harus baca apa? Tafsir. Bukan hanya baca terjemahan, bukan, tapi baca tafsir. Bacalah tafsir yang paling ringan dan mudah dipahami, tafsir As-Sa'di. Judul aslinya adalah Taisirul Karimir Rahman fi Kalamil Mannan. Itu ada terjemahannya, antum cari. Yang lebih meningkat sedikit tafsirnya Syekh Ibn Utsaimin. Ini sayang belum ada terjemahan. Kemudian lebih meningkat sedikit tafsir Ibn Kathir. Ini banyak sekali terjemahan. Kemudian lebih luas lagi tafsir At-Tabari. Ya. Ini contoh beberapa buku tafsir yang antum pelajari secara bertahap. Ini yang pertama. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Yang ketiga, berusaha terus-menerus berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dengan tiga macam zikir. Dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota tubuh, dengan amalan. Maksudnya apa? Mengamalkan kandungan zikir tersebut. Ya contohnya ucapan subhanallah. Apa arti subhanallah? Subhanallah itu subhanallah itu artinya mensucikan Allah dari dua hal. Dari kesyirikan dan dari sifat-sifat yang tercela yang tidak patut disandarkan kepada Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Hah? Yang keempat, lebih mengutamakan untuk meraih afwan, lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada yang kita cintai atau yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ketika terjadi pertentangan. Misalkan orang tua kita pingin A, padahal kita tahu itu terlarang dalam agama. Maka yang kita dahulukan adalah syariat Allah dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua kita. Bahkan kalau kita ikut, kalau orang tua kita nyuruh kita berbuat dosa, kalau kita ikut, itu namanya durhaka. Kenapa? Kenapa durhaka? Karena kalau kita lakukan, orang tua kita jadi berdosa. Justru itulah durhaka. Iya. Kemudian yang kelima, mempelajari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini penting sekali. Ini dalam ilmu tauhid. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Makin dalam ilmu kita tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kecintaan kita kepada Allah akan makin menguat. Ya, ada buku bagus berjudul Fiqhul Asma'i Al-Husna. Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu juga sudah ada terjemahannya. Kemudian yang keenam memperhatikan berbagai macam nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan merenungkan betapa baiknya Allah kepada kita. Kalau kita perhatikan, kita renungkan luar biasa nikmat Allah kepada kita secara zahir maupun batin. Maka jemaah sekalian, kalau kepada orang tua kita kita begitu cinta kepada mereka, kenapa? Mereka sangat baik kepada kita. Tentu kepada Allah harus lebih kita cintai. Allah yang lebih baik dibandingkan orang tua kita kepada kita. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita itu hanyalah bagian bagian kecil dari kebaikan Allah kepada kita. Iya. Dan kebaikan Allah yang terbesar kepada kita adalah kita dianugerahkan nikmat iman dan takwa. Kemudian nikmat surga. Iya. Kemudian yang ke tujuh selalu merasa butuh kepada Allah dan tidak menyembungkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena itu memang hakikat. Kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak merasa butuh. Padahal kenyataannya kita selalu butuh kepada Allah. Kita butuh menghirup nafas yang Allah berikan kepada kita. Kita butuh mata digunakan untuk melihat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya kita butuh kesehatan, kekuatan, rezeki, semuanya dari Allah. Kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh sedikit pun kepada kita. Kemudian yang kedelapan, menyepi bersama Allah di waktu Allah turun di langit yang kedua di sepertiga malam yang terakhir dengan membaca Al-Quran melakukan sholat dan terakhir ditutup dengan istighfar dan taubat. Waktu khusus sepertiga malam yang terakhir gunakan untuk berdua bersama Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang kesembilan bergaul dan bermajlis dengan orang-orang baik, orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala serta mengambil manfaat dari nasihat-nasihat mereka. Iya. Dan ini bermakna sebaliknya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, maka akan berkurang cinta kita kepada Allah. Yang ke-10 yang terakhir menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang akan menghalangi hati kita untuk mencintai Allah. Apa saja itu? Terutama maksiat, dosa-dosa, ataupun kesibukan-kesibukan duniawi yang mengalahkan apa namanya? yang mengalahkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya harus dihilangkan. Ini penghalang-penghalang untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, inilah ringkasan penjelasan tentang cinta kepada Allah semoga bermanfaat. Ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kita sedang berpuasa sunnah, kemudian orang tua ingin makan bersama kita, mana yang harus kita lakukan yang menunjukkan kita lebih cinta kepada Allah? Jawabannya adalah kita batalkan puasa kita. Karena itu yang lebih Allah cintai. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua wajib. Iya kan? Sementara puasanya sunnah Maka puasanya Karena sunnah kalah sama yang wajib Beda kalau kita puasa wajib Nah Kalau kita puasa wajib Maka tidak boleh kita berbuka Hanya karena ingin menyenangkan orang tua Iya Wallahu alam Bagaimana batasan pergaulan dengan orang kafir?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 Artinya apa? Orang kafir yang tidak memerangi kita sebagai muslim maka kata Allah Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ini pertama dalam perkara duniawi yang tidak bertentangan dengan syariat. Bukan dalam perkara agama. Mereka mau bikin perayaan keagamaan mereka misalkan, kemudian kita bantu. nggak boleh. nggak boleh kita bantu apalagi kita hadir ikut serta atau mengucapkan selamat. Ini melanggar ajaran agama kita. Atau sebagai karyawan perusahaan mengharuskan kita pakai pernak-pernik Natal, nggak boleh. Itu mungkin bisa dikatakan masalah duniawi, tapi sebenarnya terkait dengan agama mereka. Maka tidak boleh. Kemudian batasan penting adalah ketika kita berbuat baik kepada mereka itu tidak bermakna kita mencintai mereka. Jadi harus tetap benci kepada mereka. Kenapa? Karena Allah membenci mereka.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 Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan itu kata Imam Nawawi ada tiga makna. Pertama istilzadu ta'at, merasa lezat dalam ibadah. Wa tahammulul masyak fid din. Dan mampu menanggung beban-beban yang berat dalam mengamalkan agama. Wa itharu dhalika ala a'radid dunia. Dan lebih mementingkan itu dari semua nikmat dunia. Ini yang dimaksud dengan halawatal iman, manisnya iman. Jadi lezatnya ibadah bagian dari manisnya keimanan. Jadi iman itu memiliki rasa. Bisa jadi kita rasakan pahit, bisa jadi kita rasakan manis. Maka sudahkah kita merasakan manisnya iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita untuk mendapatkan manisnya iman, kita harus memiliki tiga hal. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh seseorang daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Maka ini bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan ini adalah kesempurnaan cinta kepada Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an yauda ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdzafa finnar. Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Jadi yang ketiga adalah wajib membenci kekafiran dan orang-orang kafir sebagaimana kebencian kita kalau diri kita dibakar dengan api. Maka tiga hal ini akan mengantarkan kita meraih kelezatan ibadah dan manisnya keimanan. Iya. Bagaimana menghadapi dengan cara yang baik jika celaan itu datang dari kedua orang tua kita? Dan bagaimana menasihatinya jika keduanya tidak pernah mau dinasihati? Hadapi pertama dengan kesabaran. Yang kedua, dakwahi dengan ilmiah. Dengan ilmiah artinya apa? Dengan dalil yang kuat. Dengan penjelasan yang mantap. Memuaskan membuat orang paham dan dengan kalimat-kalimat yang paling indah, yang paling lembut. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada mereka, senangkan mereka, rebut hati mereka sehingga mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Jamaah sekalian, bersyukurlah apabila orang tua kita masih muslim walaupun mungkin dia karena belum paham kadang mencela kita melakukan yang baik orang tua andai kafir sekalipun tetap saja enggak boleh kita hadapi dengan sikap keras sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman wa in jahadaka ala an tusyrika bi laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Jadi Allah larang kita menaati keduanya. Kemudian perhatikan lanjutan ayat jemaah sekalian. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Iya, ini bagi orang tua yang sudah kafir. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim, alhamdulillah patut banyak-banyak didoakan. Iya. Dan sabar menghadapinya. Makanya harus lebih rajin menuntut ilmu Karena seringkali kita menjelaskan kepada orang tua kita Orang tua kita nggak paham Atau nggak puas Kenapa penjelasannya nggak meyakinkan Coba kalau kita katakan ini ayat jelas ada ayatnya. Ada hadisnya. Ini kata Imam Syafi'i begini, Masya Allah, anak saya sudah pintar sekarang. Ya. Ini ada dua pertanyaan tapi jawabannya masya Allah cukup panjang ini. Ya, insya Allah kita simpan untuk dijawab pada pertemuan yang akan datang karena waktu kita sudah mepet.